Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul, dasar-dasar dari ilmu usul yang usul fikih. Masih kita dalam bahasan at-ta'arud. Ya, ta'arud sendiri berbenturan. Saling menghalangi. Setelah sebelumnya disebutkan tentang di usul fikih ini perintah, larangan, umum khusus Demikian juga tentang akhbar, hadis-hadis Nabi, sumber-sumber hukum, hukum Islam dari Al-Qur'an, demikian juga hadis, demikian juga isma, demikian juga kias. Semuanya kita belajar usul fikih untuk mengetahui ya hukum baik watiyah ataupun taklifiyah. Baik taklifiyah yaitu apakah wajib ataukah haram ataukah sunnah ataukah makruh ataukah mubah ataupun watiyah yaitu sah tidak sah untuk mendapatkan hukum itu kita belajar usul fikih. Sebagai kepada pertemuan terlewat bahwa ta'arud itu <clears throat> yaitu seakan-akan dua dalil yaitu berbenturan. Dua dalil seakan-akan berbenturan. Beliau menyebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah ada dua jenis. Jenis pertama apa? Jenis pertama yaitu dua dalil yang umum. Maka di sini ada empat keadaan. Maka yang kedua berikutnya kita teruskan al-qismu as-tsani jenis yang kedua. Seakan-akan berbenturan ini dua dalil, baik dua ayat Al-Qur'an pamannya atau dua hadis sama-sama sahih pamannya seakan-akan berbenturan. Dan tidak ada, sudah kita sebutkan tidak ada ayat ataupun hadis yang dia itu berbenturan satu dengan yang lain. jadi yang kedua yaitu ayatku ta'arud. Ini keadaan benturannya ini atau bertolak belakangnya belakangannya ini ya tolak belakang khasa ini di antara dua yang khusus. Ya, Falau arba halat, maka untuknya ini empat keadaan juga seperti yang pertama. Dua dalil umum yang berbenturan. Kalau di sini dua dalil khusus yang berbenturan. Aidan juga. Al awal yang pertama, bagaimana kita tempuh ini? Kalau seakan-akan berbenturan, biasa, yaitu yang pertama al jamu. Ayo mungkin al jamu bainahuma, mungkin untuk dijamak keduanya. bayar jibul jamak, maka wajib untuk kita menjamak. Itu. Kadang itu muncul dari kekurangan pemahaman orang tersebut sehingga seakan-akan berbenturan padahal mampu untuk dijamak. Contohnya misalnya ya tentang apa hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duhur, ya tanggal 10 Dzulhijjah ketika haji itu di Mekah. Ini riwayat ya Jabir bin Abdullah sebagai Imam Muslim. Dan hadis Imam Umar Imam Muslim di sini contohnya. Itu disebutkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim juga. Anak Nabi saw. alaihi bahwa Nabi saw. alaihi salat waktu itu tanggal 10 itu apa? Di Mina. Nah, gimana ini? Seakan berbenturan. Satu bilang beliau sholat di mana Mekah, satu bilang di Mina. Walaupun daerahnya itu tempatnya tidak tidak jauh. Ya, demikian. Maka mungkin untuk dijamak bayas mau bainahuma, maka mungkin untuk dijamak keduanya bi annahu sholaha bi Makkah wa Nabi saw. alaihi wasallam beliau sholat di Mekah, kan demikian. Walam akhraja ila Mina ketika beliau keluar ke Mina, ada beliau mengulanginya. Fiman fiha untuk orang yang ada di situ min asabi dari sahabat-sahabat beliau. Itu. Walaupun sebagian juga mengatakan untuk apa? Di apa? Ditarjih. Ya, ditarjih sebagian demikian. Bahwa riwayat Ibnu Umar semua lima Muslim dan ada dalam Sahih Bukhari walaupun mu'alak. Jadi Nabi SAW sholat di Mina, udah itu aja. Sebagian melakukan itu, tapi lebih bagus di jamak. Bahwa Nabi mengulang sholat dua kali. Boleh nggak? Boleh. Mengulang sholat dua kali boleh. Niat yang pertama meniatkan sholat wajib, kemudian e, sholat lagi meniatkan sunnah. Sebagaimana Umat bin Jabal radhiyallahu Sholat dengan Nabi SAW, sholat isya kan demikian. Kemudian pulang ke kampungnya, mengimami kaumnya, membaca sholat Al-Baqarah. Kan demikian kisah yang masyur itu. Jadi dia niatkan apa? Sunnah. Di sini juga Nabi sholat dua kali. Yang pertama wajib, kemudian diulangi lagi, diniatkan sunnah. Asal yang kedua, Ya, ditempuh bagaimana seakan-akan berbenturan ini ditempuh dengan cara nasih dan mansuh. Baiklah mungkin aljamu jamu fasani nasihun in ulima atari. Apabila tidak mungkin untuk dikumpulkan, maka yang kedua yaitu apa? Menghapuskan yang pertama atau sebaliknya apabila diketahui hari, waktunya diketahui. Misalnya contohnya apa? Ya, sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-50. Ya ayo nabiyyu in ahlalna laka subhajatal lati ataita ujurahuna. Wahai nabi, sungguhnya kami halalkan untuk engkau istri-istrimu yang kau berikan mahar-maharnya. Demikian juga budak-budak dari mimma afa Allah alaik dari harta-harta faik Ini harta rampasan perang tanpa peperangan. Itu faik namanya. Ini ini menunjukkan apa? Nabi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi perempuan-perempuan ya yang dia itu Nabi berikan padanya apa? mahar-maharnya. Demikian juga banati amika boleh kau menikahi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak perempuan dari pamanmu. Boleh. Ini kita boleh menikahi anak-anak perempuan paman kita, boleh. Ya, wa banati ammatika. Demikian juga anak-anak perempuan dari bibi-bibimu, boleh. Oleh karena itu, bukan mahram. Ya, anak dari paman, ya itu bukan bukan mahram. Hati-hati. Ya demikian. Kemudian disebutkan dengan ayat yang ada di surat Al-Ahzab ayat ke-52. Ya, la yahilu lakan nisa'u. Tidak halal bagimu wahai Muhammad SAW alaihi wasallam. Perempuan-perempuan mimba'du setelah ini. Wala antabaddala bihina. Demikian juga untuk engkau mengganti, ini yani untuk mentalak mereka. Min azwajin dari istri-istrimu yang ada walau ajabaka husnuhuna walaupun engkau takjub dengan cantiknya perempuan yang lain. Nah, di sini eh, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak boleh lagi untuk menikah. Lalu bagaimana ini? Tadi mengatakan Nabi diperbolehkan untuk menikah. Yang ini tidak boleh disebutkan ayat yang terakhir tadi menghapuskan ayat yang pertama. Ya demikian. Paham? Subhanallah tafsir tafsir Sa'di, subhanallah yang Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin apa? memberikan rasa aman kepada istri-istri Nabi yang sudah ada. Ya, demikian juga untuk membatasi Nabi SAW tidak menikah lagi. Ya itu. Jadi ayat yang kedua, bagaimana menghapuskan? Selesai berarti tidak ada benturan di antara dua ayat ini kan itu Yang khusus ini tadi, khusus untuk Nabi SAW kan gitu. Ya demikian. Kemudian yang ketiga, ini setelah tadi yang pertama untuk ditempuh menjamak, ya kalau tidak bisa menjamaknya maka ditempuh apa nasih dan mansuh maka yang berikutnya yang ketiga yaitu dengan melakukan tarjih. Mana yang lebih kuat ini? Diadu, mana yang lebih kuat? Fa'ilamnya mungkin an-nasku umila birajih. Kalau tidak mampu untuk dilakukan nasih dan mansuh, maka dilakukan dengan rojih. Mana lebih rojih? Mana lebih kuat? Ingka nahuna kamu rojihun. Apabila di sana ada yang murajih, yang menguatkan. Ya, dan mereka para ulama menyebutkan bahwa bentuk-bentuk murajih ayat ini lebih kuat, ya atau ya ini dalam hadis ya bahwa hadis ini lebih kuat daripada di hadis yang ini itu banyak ya bentuk tarji itu berbagai macam sebagaimana nanti akan disebutkan di sini misal contohnya nah, ini contoh yang sering disebutkan yaitu apa bahwa Nabi saw disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang seakan berbenturan itu dan memang berbenturan bahwa beliau menikah di Haji Wada menikahi Maimunah radhiallahu anha Maimunah bintu Haris yakni bibinya Abdur bin Abbas radhiallahu anhu itu Nabi SAW dalam keadaan sudah halal ada hadis lain yang juga meriwayatkan bahwa Nabi menikahinya ketika beliau masih muhrim belum selesai ibadah haji belum selesai manasik beliau menikah dengan Maimunah nah, ini kan apa perbenturan maka ditempuh di sini jalan yaitu apa tarjih sebutkan bahwa Maimunah radhiallahu anha beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dalam keadaan apa halal. Hadis Abdul bin Abbas rumah Ya, ya. Dalam hadis Maimunah sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dalam keadaan halal. Udah selesai. Ya, yaitu Maimunah menyebutkan bahwa Nabi menikahi beliau, Nabi sudah selesai manas manasik haji. Dan hadis Ibn Abbas. Lihat ini hadis Maimunah ini cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedang hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu Demikian juga riwayat ya sebutkan bahwa Nabi menikahi Maimunah bibinya itu wawa muhrim. Nabi sedang manasi haji. Belum selesai haji dalam badan muhrim. Riwayat ini sebenarnya Imam Bukhari Imam Muslim. Paham? Jadi jangan kita beranggapan bahwa itu kalau Bukhari Muslim itu mesti mesti lebih kuat. Sebutkan hadis Ibnu Abbas ini itu riwayatnya riwayatnya Imam Bukhari Imam Muslim. Hadis Maimunah tadi yang menyebutkan bahwa Nabi menikahi beliau dalam badan halal itu riwayat Imam Muslim saja. Ya. Lalu bagaimana yang lebih rajih, lebih kuat? Kira-kira bagaimana? Yang lebih kuat ternyata riwayatnya Imam Muslim saja. Hadisnya Maimunah. Disebutkan di antara murajih yang menguatkan karena Maimunah radhiyallahu itu yang mengalami kejadian tersebut. Paham? Jadi tidak ada Maimunah sahibah kisah. Maimunah radhiyallahu anha beliau lah pemilik kisah tersebut. Bahia adro, dia lebih tahu biha dengannya. Dan dia mengalami sendiri. Sedangkan Abdul bin Abbas cuma mengkisahkan sehingga tidak paham. Dan demikian. Apalagi disebutkan juga walaupun ini riwayat Imam Muslim, hadis Maimunah ini, tapi lebih kuat daripada riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Ya, demikian. Karena apa? Tadi Maimunah beliau pelaku kejadian tersebut. Juga ada penguatnya yaitu apa? Hadis Abu Rafi. Ya, demikian. Bahwa dia waktu itu sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai utusannya. Ya demikian. Maka dari sini apa? Kita bisa mengetahui bahwa ditempuh jalan yaitu tarjih. Dan tarjih yang lebih roji yang kita kenal tarjih kan kadang sebagian eh, organisasi itu ada majelis tarjihan itu. Ya demikian merajihkan seakan-akan dua hadis atau mungkin bahkan dua dalil yang seakan berbenturan dengan tarjih. Bentuk tarjih bisa tadi pemilik kisah tersebut atau apa bisa juga dengan hafalannya ya umpamanya hafalan orang ini lebih kuat atau demikian juga kerabatnya orang ini adalah kerabatnya sehingga di, didahulukan hafalannya itu kalau dia meriwayatkan dari kakaknya umpamanya ya seperti yang di Abu Isa As-Sabi'i demikian juga disebutkan ya ini Israel itu ya tentang hadis yang berkaitan dengan la nikah illa wali tidak ada nikah kecuali dengan wali itu bentuk seperti ini jadi riwayat dari kerabat yang dari kakeknya Abu Ishaq itu lebih kuat. Seperti hafalan surah Al-Fatihah sehingga didahulukan. Demikian juga bentuk yang lain juga yaitu lama berguru. Itu termasuk murajih. Fulan mamanya Sabit bin Aslam Al-Bunani mamanya. Dia duduk di hadapan Anas Malik 20 tahun. Ya, dari sinilah sebagian merujukkan ya hadis dia di beberapa tempat daripada riwayatnya Imam Suhri umpamanya. Kan demikian. Demikian banyak murajih-murajih. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Ya, jadi setelah tadi ditempuh jamak. Kalau enggak apa nasi mansuh. Kalau enggak kemudian apa dengan jalan tarjih umpamanya. Yang keempat, walaupun ini tidak pernah terjadi ya, tidak didapat contohnya, yaitu tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak berpendapat, diam. Dan tidak ada contohnya. Fa'ilam yujad murajih, wajibat tawakuf. Apabila tidak ada yang merajikan, maka wajib tawakuf. Tawakuf itu ya diam, tidak ke sana, tidak ke situ. Wala yujad lahu misal suami, tidak ada contoh yang benar. Semuanya saya demikian. Ya, semua dalil insya Allah ada yang lebih rajih. Insya Allah demikian eh, sampai di sini. semoga wa yang tiga ilaha illa anta,